Dulu waktu saya masih buat dosa, hidup saya lancar-lancar aja. Sekarang sejak ikut pengajian, begitu pulang, helm hilang. Allah bukan membuat engkau gagal. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Hai saudaraku, yang menjadi korban tsunami, yang menjadi korban gempa bumi, kau tidak gagal. Kau bersama Allah. Justru di saat munajatmu di tengah malam, kau berkata, Ya Rabb, menetes air matamu Ya Allah, aku sudah berkeluh kesah kepada makhluk. Tak satu pun dapat menolong. Ilaika asku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas. Aku disepelekan orang. Aku dianggap hanya lalat-lalat saja yang tak bermakna. Anta Rabbul Mustad'afin. Engkaulah Rabb Allah tempat mengadunya orang-orang yang